فيه ثم إلى روح من كان في السابق حاضرا معنا في هذا المجلس ومن تصدق لهذا المجلس ومن أوصانا بدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم أنزل عليهم في قبورهم الضياء والفسحة وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا وارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسي الإظام بعد الموت صل على محمد محمد وعلى آل محمد ولا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا غما إلا كشفته ولا سوءا إلا صرفته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ذا إساءة إلا عقلته ولا حقا إلا استخرجته ولا غائبا إلا رددته ولا عاسيا إلا هديته ولا ولدا إلا إلا جبرته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا عنتنا على قضائها بيسر منك وعافية مع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم اغفر بالقرآن العظيم خطايانا وأجزل به عطايانا واشفي به مرضانا وارحم به موتانا وأصلح به أمور ديننا ودنيانا وتهبي عنا ثقل الأوزار واحفظ به عنا ثقل العوزار وهب لنا حسن الشمائل الأبرار واغفر لنا الزلل والإثار وطهر لنا القلوب والأسرار وطيب لنا به الأذكار وصف لنا به الأفكار وأرخص لنا به الأسعار واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وأحينا على حب الصحابة الأخيار واجمع بيننا وبينهم في دار القرار واجعلنا من أتقائك من النار وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا أرحم الراحمين Terima semua amal soleh kami. Ampuni semua dosa kami. Mudahkan semua urusan kami. Mudahkan semua urusan kami. Wujudkan semua hajat kami ma'lutuful afiyah. Khususnya orang-orang yang berbuat baik kepada kami, Ya Allah. Orang-orang yang bersedekah untuk majlis ini, Ya Allah. Orang-orang yang menitipkan doanya kepada kami, Ya Allah. Orang-orang yang berbuat baik untuk majlis dan membantu majlis ini, Ya Arhamar Rahimin. Wujudkan hajat mereka dan hajat kami semua, Ya Allah. Wujudkan hajat mereka dan hajat kami semua, Ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka dan dosa-dosa kami semua ya Arhamar Rahimin. Muliakan kehidupan mereka dan kehidupan kami dunia hingga akhirah ya Allah. Ya Rabbi, jadikan kami semua orang-orang yang mendapat merasakan nikmatnya ibadah kepadamu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang dapat merasakan nikmatnya sujud ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang dapat merasakan nikmatnya solat ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang dapat merasakan nikmatnya tilawatil Quran, Ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang dapat merasakan manisnya berzikir kepadamu, Ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang dapat merasakan nikmatnya taat kepadamu, Ya Allah. Ya Rabbi, hidupkan kami dalam ketaatan kepadamu, Ya Allah. Hidupkan kami dalam pengabdian kepadamu, Ya Allah. Keluarga kami, anak keturunan kami, pasangan hidup kami, orang-orang yang dekat dengan kami, Ya Rahman Rahimin. Khususnya orang tua kami. Jadikan semuanya hidup dalam ketaatan kepadamu ya Allah ya Rabbi bersihkan hati kami dari segala kotoran dari segala hijab sehingga kami dapat mengabdi kepadamu ya Allah sehingga dapat mengecap nikmatnya surgamu di dunia ini ya Arhamar Rahimin sebelum di akhirat nanti ya Arhamar Rahimin ampunilah salat-salat kami yang telah lewat dan ampunilah salat-salat kami yang akan datang yang tidak sempurna ya Allah terimalah salat kami jadikan kami orang-orang yang dapat mendirikan salat ya Arhamar Rahimin ya Rabbi jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan limpahan ilmu yang berkah darimu ya Allah ilmu yang bermanfaat darimu ya Allah ilmu yang bermanfaat darimu ya Allah ilmu yang tidak engkau siksa kami karenanya ya arhamar rahimin ya Rabbi jadikan semua yang hadir di majelis ini pulang dari tempat ini dosanya telah engkau ampuni kesulitannya telah engkau singkirkan engkau berikan kemudahan dalam urusannya engkau terima amal solehnya engkau wujudkan hajatnya engkau jauhkan petaka dari diri dan keluarganya ya arhamar rahimin jadikanlah keluarga kami yang telah meninggal dunia di alam barzah sana bahagia ya Allah jadikan kubur-kubur beliau sebagai taman-taman surga letakkan di kubur-kubur beliau nikmat-nikmat surgawi letakkan roh mereka bersama para nabi para siddiqin para syuhada dan para salihin ya Rabbi tatatlah kami sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan leluhur kami ya Allah masukkan kami dalam kelompok para walimu masukkan kami dalam kelompok para walimu jadikan kami usia panjang sepanjang-panjangnya dalam segala kebaikan kenikmatan ketaatan dan keridhaan Ya Arhamar Rahimin dalam kesehatan Dalam kebahagiaan Ya Allah Jadikan majlis ini semakin barakah Jadikan majlis ini semakin barakah Jadikan majlis ini persinggahan Rasulmu Muhammad Sallallahu Wasallam. Jadikan majlis ini persinggahan para Ambiya wal Mursalin Jadikan majlis ini persinggahan para Awliya wa Salihin Para Aktab, Abdal, Autad, Amjad Ya Arhamar Rahimin Jadikan para Awliya wa Salihin singgah di majlis ini Ya Rabbi Senang dengan majlis ini Ya Rabbi Sehingga kami mendapatkan keberahan keberkahan mereka-mereka semua Ya arhamar rahimin.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 Semoga salawat dan salam dapat terus kita persembahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, Rebu kemarin majelisnya sudah dimulai dan setiap Rebu kita sekarang akan ngajinya model begini. Nanti insya Allah mejanya semakin banyak. Jadi ibu-ibu nanti kalau capek bisa senderan. Eh, bisa bisa senderan, pegangan meja. Uh, biar kelihatan seperti apa namanya kayak di pesantren gitu ya. <clears throat> Siapa tahu ada orang lewat itu lihat jatuh cinta. Ya, jatuh cinta sama majelisnya bisa jadi ingat suasana-suasana tempo dulu, bisa jadi sadar, bisa jadi semangat. Karena suasana yang baik itu bisa merubah orang. Ya, suasana yang baik itu bisa merubah orang. Ini kalau dipotret dari atas cantik gitu. Jarang itu orang duduk ngumpul umur seumur jenengan terus kok pakai meja ngaji lah itu jarang. Ya kan? Jarang. Itu kok dipotret nanti cakep, cantik. Itu bisa gerakkan orang untuk ber bersemangat. Nah mulai Rebu yang lalu kita sudah baca buku Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali. Ini sekarang akan saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa in kanat niyyatuka wa qasduka fi ma bainaka wa Allah ta'ala min ta'allumil ilm al-hidayata duna mujarradil riwayah fa abshir فإن الملائكة تبسط idza أجنحتها إذا مشيت وحيتنا البحر تستغفر لك إذا سعيت ولكن ينبغي لك أن تعلم قبل كل شيء أن الهداية التي هي ثمرة العلم لها بداية ونهاية وظاهر وباطن ولا وصول إلى نهايتها إلا بعد إحكام بدايتها ولا أثور على باطنها إلا بعد الوقوف على ظاهرها وها أنا مشير عليك بداية الهداية لتجرب فيها نفسك وتمتحن بها قلبك فإن صادفت قلبك إليها مائلا ونفسك بها مطاوعة ولها قابلة فدونك والتطلع إلى النهايات وتغلغل إلى بحار العلوم والمكاشفات وإن صادفت قلبك عند مؤاخذتك إياه بها مسوفا وبالأمل بمقتضاها ممثلا فاعلم أن النفس نفسك المعائلة إلى طلب العلم هي النفس الأمارة بالسوء وقد انتهضت مطيعة للشيطان اللعين ليدليك بحبل الغرور فيستدرجك بمكيدته إلى غمرة الهلاك وقصده أن يروج عليك الشر في معرض الخير حتى يلحقك بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وعند ذلك يتلو عليك الشيطان فضل العلم ودرجة العلماء وما ورد فيه من الأخبار والآثار ويلهيك عن قوله صلى الله عليه وسلم من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا وعن قوله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه إلى آخر ما قال رضي الله عنه نسأل الله العافية ya Imam Ghazali menjelaskan tentang orang yang cari ilmu. Jadi orang cari ilmu itu tergantung niatnya. Kalau niatnya itu mau pamer-pamer, niatnya mau sombong-sombong, maka justru usahanya cari ilmu itu jadi dosa. Usahanya cari ilmu jadi dosa. Dan kalau guru tahu murid, muridnya kok wataknya seperti itu, wataknya suka pamer, wataknya mau mau nunjukkan dia yang paling hebat, dia mau sombong-sombong, gurunya masih ngajari murid yang seperti itu, maka gurunya juga ikut berbuat dosa. Mirip seperti orang yang jual pedang, sudah tahu itu perampok, mau beli pedang kok diladeni. Nih, beli pedang saya, bagus gitu ya. Jadi gitu ya. sama saja mendukung orang untuk jadi perampok, bahkan ngasih senjata. Makanya orang-orang soleh dulu kalau milih murid hati-hati, tidak gampang, gampang. Kemarin udah saya kasih cerita, masih ingat kemarin? Saya ulangi dikit ya, banyak yang belum datang soalnya. Ya diulangi dikit. Dulu ada seorang ulama namanya Syekh Al-Ghimri. Syekh Al-Ghimri itu ulama kaliber, fagih, pakar hukum. Pakar hukum. Dan dia sudah pantas pakai imamah. Nah orang dulu tuh imamah tergantung ilmunya. Kalau ilmunya banyak, imamahnya besar. Kalau belum cukup ilmunya, nggak pakai imamah. Itu fukoha seperti itu. Dulu begitu. Nah kalau sekarang enggak. Punya ilmu, nggak punya ilmu, imamahan gitu ya. Bahkan kadang orang yang sama sekali akhlaknya nggak pas, imamahan juga. Kadang pakai imamah terus naik motor yayaan gitu ya. ya seperti itu. Jadi tidak cocok sama sama penampilannya. Libasnya libas ambia, pakaiannya pakaian para nabi, tapi perilaku perilaku para preman itu, perilaku orang-orang yang nggak beriman. Nauzubillah men men <coughs> Nah ini saya alhamdulillah tidak. Beliau betul-betul ulama, faqih. Nah ciri ulama itu kalau ilmunya sudah mentok habis, dia pasti haus. Seperti jenengan kok pinter masak. Nah terus sudah semua masaan sudah dipelajari. Kan pengen belajar masaan yang baru loh. Nah kalau dengar ada ada guru kok bisa ngajari masa model baru, mesti kan dia belajar. Mau datang mau mau belajar. Nah Syekh Al-Ghimri juga begitu, ilmunya udah mentok. Dia cari di kampungnya, di kotanya nggak ada orang alim kecuali satu orang. Kecuali satu satu orang. Satu orang ini sufi, sederhana orangnya, tapi ilmunya luar biasa. Maka berangkatlah Syekh Al-Ghimri ke tempatnya orang soleh ini. Berangkat ke sana. Kebetulan ngajarnya di masjid. Ngajarnya di masjid. Nah ketika ngajar di masjid, masjidnya ditutup. Syekh Al-Ghimri mau masuk masjid kok ditutup marah-marah. Langsung keluarkan fatwa-fatwa hukumnya. Masjid gak boleh dikunci, dikeluarkan hadit-hadit pendapat ulama. Nah orang soleh di dalam sama muridnya lagi belajar ini ngomong orang solehnya. Muridku hari ini saya berhenti mengajar libur. Di luar sudah ada guru yang mengajar. no catatan kui ilmu. <laughs> Coba lihat ulama ini. Walaupun ini orang yang mencaci dia, orang yang maki dia. Tapi yang mencaci maki ulama dan yang disampaikan itu memang ilmu. Walaupun kesimpulannya salah. Tapi muridnya suruh nyatet. Tolong kamu catat. Itu semua ilmu. Marahnya Syekh Himri itu ilmu. Catatan semua. Maka muridnya nyatet. Selesai marahnya. Maka sang guru berkata pada murid-muridnya. Bukakan pintu masjidnya. Pintu masjid dibuka. Ulama ini masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kesini datang mau belajar sama kamu. Marani guru tadi. Mau belajar sama kamu. Dengan imamahnya yang luar. Luar biasa. Maka gurunya yang ngomong, ngapunten, lawang kamu lebih pintar dari saya. Kalau tadi di luar kan sudah marah-marah, sudah nyala-nyalakan saya, pakai dalil macam-macam. Mosok yang sepintar kamu kok mau belajar sama saya. Akhirnya ngomong, oh mohon maaf, enggak, enggak, udah saya pokoknya nurut, saya mau belajar. Saya ini enggak punya apa-apa, sudah butuh ilmu kamu, saya mau belajar. Saya, yang tadi gurunya ngomong, mohon maaf, Belajar di sini itu ada syaratnya. Apa syaratnya akan saya penuhi? Syaratnya harus tinggal di pesantren. Enggak boleh santri kalong. Jadi pulang pergi, pulang pergi nggak boleh. Di sini harus tinggal. Nah, ulamanya ngomong, siap saya siap tinggal di pesantren. Padahal dia punya rumah, rumahnya bagus. Saya ting siap tinggal di pesantren. Orang solehnya ngomong, mohon maaf. Di sini tuh kalau tinggal tidak gratis, bayar. Saya siap bayar. Nah itu yang jadi masalah. Bayarnya di sini nggak pakai uang. Nah terus pakai apa? Harus kerja di sini. Saya siap kerja di sini. Nah itu masalahnya. Kerjaannya udah habis. Kerjaannya udah habis. Jadi kamu nggak bisa tinggal di sini. Udah pokoknya saya siap dikasih kerjaan apa. Yang penting saya tinggal di sini. Betul, iya. Ada sih satu pekerjaan, cuman nggak pantas buat kamu. Gak pantas buat kamu. Gak pantas bagaimana? Loh kamu kan orangnya resian, kamu ulama, senior, tokoh nasional, jubahmu besar, imamahmu gede. Nah ini kerjaannya nggak cocok buat kamu. Pokoknya saya siap demi ilmu apapun saya lakukan. Betul, iya. Kerjaannya ngosek WC santri. Ngosek WC santri. Siap. Lihat nih orang kalau niat betul cari ilmu, siap. Akhirnya dikasih kamar, Tiap hari ngosek WC. Lah orang solehnya ini ya rodok nakal. Suka ngerjain, ngomong sama santri-santrinya. Nanti kalau waktu dia ngosek WC, batu istinjak kalian sawurno. Buangan di lantai, biar dipunguti sama dia biar ditoto. Saya mau lihat dia siap enggak kotor-kotor tuh siap enggak, cici atau tidak dia. Akhirnya betul dilakoni tiga tahun tinggal di pesantren ngosek WC dilakoni. Padahal sekarang santri paling anti ngosek WC. Iya. Biasanya yang rajin ngosek WC itu bakal calon wali-wali ya di situ. Kata guru saya gitu. Itu calon wali yang kalau di pesantren rajin ngosek WC. Karena udah jiwanya mau merendahkan diri. Jadi kesombongannya terkikis. Kesombongannya ter terkikis. Tiga tahun naik pangkat. Kamu sekarang jangan ngosek WC lagi udah cukup biar diganti yang lain. Apa guru? Udah lain ini. Apa guru? Ngidupkan lampu masjid. Lebih susah. Nah, lampu masjid gak seperti sekarang, cetet nyala. Dulu pakai tintir. Lah tintir dulu itu belum ada korek. Cetek geni. Masih pakai kawul. Cetek geni. Lah cetek geninya ini kan susah. Pakai batu. Kalau udah jadi apinya baru nanti disulutkan ke lain. Bukan pakai minyak tanah, masih pakai gaji. Tempo dulu nih, sekitar 700-800 tahun yang lalu. Masih pakai gaji. Ya udah akhirnya dilakoni. Alhamdulillah lampu masjidnya sedikit, cuman seribu lampu. Dikasih tugas, pokoknya ini waktu tahajud harus menyala sampai subuh. Tugas kamu itu. Tiap malam nyalakan seribu lampu. Suatu hari rupanya capek ketiduran. Lah gurunya masuk masjid, lampunya masih mati semua. Marah nih gurunya teriak, Rimri. Teriak gitu ya. Seperti saya kalau di majelis teriak misalnya apa namanya mustaqim takim gitu ya. Atau wahai oh, teriak gitu. Ini juga rimri. Lampunya kok masih mati. Syekh Rimri ini karena kaget, loncat dari tempat tidur, lari ke masjid, lampu itu diduding satu-satu. Eh, murup, murup, murup, murup. Lah yang diduding itu murup semua. Yang diduding murup semua. Gurunya mesem. Eh, gimana sini. Mulai besok kamu angkat kaki dari pesantren saya. Mulai. Pergi kamu gak boleh tinggal di sini dan tidak boleh tinggal satu kota sama saya. Kamu cari kota yang lain. Lu guru saya masih, kamu udah lulus. Sekarang kamu harus jadi guru di tempat lain, nyebarkan ilmu saya. Orang dulu tuh kalau ngasih ilmu sama murid ya begini. Jadi lulus itu bukan apal Quran, bukan apal hadis, lulus tuh jadi wali. Kalau sekarang kan lulus dilihat nilainya bagus lulus. Kalau dulu ndak sudah jadi wali baru lulus. Di akonim murid itu kalau sudah jadi wali. Kalau belum jadi wali belum belum namanya murid. Sehingga pernah ada orang soleh ditanya, muridmu yang mana? Muridmu yang mana? Dia jawab, murid saya itu yang berani ngomong begini, nanti di hari kiamat saya akan berdiri di depan neraka. Saya akan akan lihat muslim-muslim yang dibawa ke neraka yang mana. Saya meminta sama Allah, ya Allah, biar saudara saya itu eh, apa namanya? masuk ke surga, dihalo, Ditulungi biar masuk sur surga. Kata orang soleh yang satu, kalau begitu masih ringan. Nah kalau murid kamu bagaimana? Kalau murid saya lebih berat. Gimana? Dia saya suruh ingkuk-ingkuk neraka, cari muslim yang udah jegur neraka yang mana. Kalau dia lihat ada muslim jegur neraka, maka terus dia minta sama Allah, Ya Allah tolong biar saya yang di neraka, masukkan dulur saya itu ke surga. Kalau udah jiwanya seperti itu, baru itu saya akoni murid saya. Itu murid. Nah kalau sekarang kan enggak. Bahkan murid ngelek-ngelek ni wong liya. Ya kan? murid pro guru sini, murid pro guru sana, ele guru, ele mu, murid. Kalau orang soleh enggak. Ini bidayatul hidayah ngajari yang namanya guru kalau ngangkat orang jadi murid, jangan sampai muridnya untuk sombong-sombongan, untuk bangga-banggaan, kemudian untuk menunjukkan pamer kekuatan ilmunya atau kelebihannya. Yang seperti itu gurunya ikut andil dalam kejahatan muridnya, kemaksiatan muridnya. Ini uh, rebu yang lalu bahasnya begini. Nah sekarang dilanjutkan sama Imam Ghazali. Nah kalau niatmu baik, niatmu benar, niatmu cari ilmu, itu hanyalah untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Bukan untuk ngapalkan riwayat. Apal hadis, 10 ribu hadis. Apal kitab, apal Al-Quran. Memang harus ngapalkan. Ya ngapalkannya harus. Ngapalkan Al-Quran, ngapalkan hadis harus. Tapi bukan cuma untuk Aku hafal Quran, aku aku hafal hadis. Kalau niatnya cari ilmu, mujarad di riwayat, sekedar menghafalkan riwayat-riwayat hadis, menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an, ya sama saja nanti nggak diamalkan, ya selesai. Niatnya nggak baik lagi. Dikatakan Imam Ghazali, kalau niat kamu itu cari hidayah. Jadi ngapalkan Al-Quran niatnya, moga-moga berkat saya apal Quran ini saya dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Baca Al-Quran, moga-moga berkat baca Al-Quran saya dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Berangkat pengajian cari ilmu, moga-moga berkat saya cari ilmu ini dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah hidayah itu apa? Bimbingan cahaya. Ciri orang dapat hidayah, amalnya nambah. Nah, kalau amalnya nggak nambah, berarti nggak dapat hidayah. Mungkin pinternya nambah, tapi nggak dapat hidayah. Naudzubillah min min zalik. Makanya kata Imam Ghazali, kalau sudah betul-betul niatnya cari hidayah, fa'abshir, maka berbahagialah engkau karena sungguh malaikat meletakkan sayapnya untuk engkau saat engkau berjalan cari ilmu. Jadi kalau niat jenengan benar, niat saya benar, maka waktu jalan ke sini tadi, malaikat itu gelar sayap. Malaikat gelar sayap untuk diinjak-injak orang yang cari ilmu. Kenapa? Menghormati orang berangkat cari ilmu. Jadi orang berangkat cari ilmu itu sama mereka digelarkan karpet, karpetnya sayap malaikat. Sayap malaikat itu bulunya dari cahaya, indahnya luar biasa. Makanya tadi ini khutmul quran saya gelar karpet yang bagus. Ya, menghormati orang-orang yang menghafalkan Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran. Ya malaikat aja gelar gelar saya, Kalau kita punyanya yang terbaik apa ya keluarno, tokno sing paling apik. Punyanya apa? Gelarkan, hormati. Sebab orang yang mau memuliakan syiarnya Allah itu ciri orang yang hatinya bertakwa. Jangan mengatakan, alas padha wae, ngopo kesel-kesel." Alah, sama saja, es cukup. Busehah dan kawan-kawan tuh begitu aja udah cukup. Seneng kok ya. Wah, itu udah lebih dari tempat yang lain. Biasanya kloso kadang. Atau mungkin karpet-karpet biasa. Mungkin gitu kan pengajian. Kalau kita mikirnya begitu ya wes berarti hati kita bobrok. Hati kita je, jelek. Harus memberikan yang terbaik untuk orang yang cari il, ilmu. Allah pun memberikan yang terbaik sampai malaikat disuruh berhenti terbang. Meletakkan saya berantikan parkir malaikatnya. Parkir, gelaran sayapmu biar dijajah orang yang cari il, cari ilmu. Nah ini kemuliaan yang luar biasa. Di situ terkandung pelajaran untuk menghormati ulama dan menghormati santri yang cari ilmu. Di situ terkandung pelajaran. Kita kan disuruh niru Allah, disuruh niru Nabi, disuruh niru malaikat, disuruh niru orang-orang yang baik. Lah ini Nabi ngasih contoh, malaikat meletakkan sayapnya menghormati orang yang cari ilmu. Lah kita bagaimana? Makanya kalau punya anak nyantri, mestinya ibunya itu menghormatinya lebih daripada anak yang sekolah. Karena ini yang dicari lebih. Yang dicari lah lebih. Kalau anaknya berangkat pengajian, itu harus disanjung lebih dibandingkan anaknya berangkat ke pasar atau ke mall. Harus ada penghormatan yang yang lebih kepada orang yang cari cari ilmu. Nah kalau kita nyambut orang cari ilmu seperti itu, ya itu luar biasa. Saya masih ingat almarhum Habib Anis kedatangan tamu uh, ya Abdul Aziz Wonogiri. Ya Abdul Aziz itu mau mau mertamu ke Masjid Riyad waktu itu kan sering. Pas mau datang saja, kan sudah sering datang sebetulnya. Pas mau datang. Kebetulan apa bilang sama saya, novel itu Abdul Aziz mau datang. Tempat yang biasa pengajian itu sama Habib dibersihkan. Setelah dibersihkan, dikasih gahru diwangikan. Ya, lampu dinyalakan. Saya rotok gumun. Lah sing teko wong siji, lah mung mung Abdul Aziz gitu loh ya. Mung Yai Abdul Aziz ya. Usianya kan jauh di bawah Habib Anis ya, anak muda gitu. Kok Habib Anis muliakannya kok sampai seperti seperti itu. Nah rupanya kretek hati saya itu dibaca. Belum saya nanya udah dikasih tahu. Novel gitu. Abdul Aziz ini orangnya resian, orangnya bersih, biasa rapi. Jadi dia biar kalau kesini, itu itu atine mantep, atine seneng, tempatnya bersih, tempatnya rapi, tempatnya wangi. Lah hormati orang yang hafal Quran, mertamu cari ilmu, kalau orangnya resian ya dihormatinya seperti itu diladeni dewi. Itu ciri orang yang punya ilmu gitu, menghormati orang lain yang mau cari il ilmu. Kalau kita kadang kan enggak. Ada saonone. Lo memang seadanya, tapi yang ada itu dimaksimalkan. Jangan maksakan diri, tapi yang ada ya dimaksimalkan. Di dipolke gitu. Itu nanti ganjarannya sesuai hati kita. Kalau hati kita semangat betul, maka ya pahalanya ya gede. Kalau biasa-biasa ya pahalanya juga biasa. Biasa. Nah ini memang sifatnya nggak seperti sholat. Kalau sholat itu kan seperti ketok geraknya. Ya kan? Kalau ini tidak, ini urusan ha, hati. Dan Allah ngasih sesuai semangat kita. Ngasihnya ganjaran itu sesuai ungkulnya kemauan kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al bahri tasdakfirulaka idza sa'aita. Kata Imam Ghazali, ini dari hadis ya atau athar sahabat. Kalau kamu berjalan atau berusaha, sekarang mungkin nggak jalan, mungkin naik mobil, naik motor ya. ya artinya dalam usaha melangkah, cari ilmu, ya cari ilmu atau ya pengajian atau ngaji dalam rangka seperti itu, seluruh ikan yang ada di perairan manapun. Al-Bahar itu laut, tapi laut yang dimaksud adalah perairan. Termasuk di kalen, di selokan. Termasuk di kali. Bukan cuma di laut yang asin, di sungai, di selokan. Itu kan ada ikan cetul, ikan macam-macam kan? Jumlahnya bisa dihitung enggak? Enggak bisa. Jumlahnya nggak bisa dihitung. Hita al bahari, seluruh ikan yang ada di perairan manapun memintakan ampun buat kamu. Nah kalau satu ikan ngomong, ya Allah ampuni dia satu itu cukup. Nah kalau jenengan dengarkan gemuruh suaranya, ikan dimintakan ampun kira-kira bagaimana? Gemuruh ikan mintakan ah, ampun. Masa Allah nggak ngasih ampun? Makanya orang-orang yang cari ilmu tuh tanpa disadari dosanya gogrok, gogrok, gogrok, gogrok terus. Gampang dosanya gogrok. Kenapa dosanya gogrok? Niatnya betul. Niatnya betul. Sehingga langkahnya dihargai sama Allah luar biasa. Allah yang jaga dia salah dimaafkan. Punya kejelekan ditutupi. Butuh apa dilengkapi. Allah yang ngatur semua. Nah ini sekian banyak ikan mintakan ampun. Nah di situ kita disuruh, juga disuruh nyontoh, disuruh Nyonto, kalau ada orang cari ilmu atau ulama, ya kamu minta kenampun. Jangan kalah sama ikan. Wong ikan aja minta kenampun kok kita diem. Ya ikan aja minta kenampun. ampun, ya kita juga minta kenampun. Makanya Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu, Imam Ahmad bin Hambal itu beliau setiap habis sholat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Kan baca doa Rabbi khfirli wali wali daya, Kan begitu Ya Allah ampuni aku Ampuni pula kedua orang tuaku. Imam Ahmad bin Hanbal masih nambah. firli wali Wali Daya, wali Muhammad bin Idris Asyafi'i. Ya Allah ampuni aku dan kedua orang tuaku serta guruku Imam Syafi'i. Habis sholat masih mintakan ampun gurunya. Padahal ini gurunya luar biasa dan muridnya luar luar biasa mintakan ampun. Nah sekarang kita mintakan ampun buat buat apa namanya orang sholat ini jarang. Ya kan jarang. Kadang gurunya sendiri tidak didoa, tidak didoakan. Padahal yang namanya irtibat, ikatan hati murid sama guru kalau hatinya terikat betul, mesti kalau dia minta apa mintakan buat gurunya. Kalau dia pengen ampunan ya dia mintakan ampun buat buat gurunya. Dalam gerak dan diam itu yang diingat adalah gurunya. Nah ini tolong kita contoh, kita rajin mintakan ampun buat orang-orang yang cari il ilmu atau orang-orang yang mengajarkan ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walakin kata Imam Ghazali, tapi kamu harus tahu yang namanya hidayah hidayah yang merupakan hasil dari ilmu. Ilmu diamalkan nanti buahnya hidayah. Jadi misalnya kita kok nandur eh, pelok, pelok dimasukkan dalam tanah. Ya, itu nanti kan jadinya kan ya buah mangga kan, tidak mungkin apel. Ya buah mang mangga. Yang namanya buah itu tidak akan muncul jadi jadi buah. Ya, kecuali kita penuhi syarat-syaratnya. Awalnya dipenuhi, nanti dapat akhir akhirnya. Zohirnya dipenuhi, nanti dapat ba, batinnya. Kadang cuma dijaga zohirnya. Buahnya muncul tapi bosok. Buahnya muncul tapi bo bosok. Nah, ini jangan sampai zahirnya harus bagus, batinnya juga harus bagus. Lah, hidayah ini juga begitu, ada zahirnya, ada ba batinnya. Kata Imam Ghazali, di sini saya akan jelaskan langkah-langkah awal untuk menggapai hidayah. Biar dapat hidayah tadi, langkah-langkah awalnya apa mau saya jelaskan, jenengan amalkan kata Imam Ghazali. Lah kalau kamu saya kasih tahu kok abot ngamalkan, ternyata kok males, kok tidak mau mengamalkan yang saya terangkan ini. Ketahuilah berarti kamu ini cari ilmu dituntun setan bukan karena Allah Ta'ala. Ya, ini memang kitab bidatul Hidayah itu ya begini nih. Imam Ghazali itu kalau ngasih penak belak-belakan. Kalau kamu saya kasih tahu, bukan tidak mau, bukan bukan nggak bisa ngamalkan ya tidak mau ngamalkan, moh abot malah gopoh gitu ya. Seperti itu berarti memang yang nuntun kamu adalah se setan. Lain kalau kita udah kepingin ngamalkan, coba ngamalkan kok yus ya malas saya teko meneh. Ngamalkan malas saya teko meneh. Itu lain, namanya sudah berusaha, berusaha. Tapi kalau kamu dikasih tahu tertarik hatimu pengen mengamalkan, kamu coba mengamalkan walaupun jatuh bangun jatuh bangun tapi coba menga mengamalkan maka sungguh bahwasannya kamu cari ilmu ini tadi e, memang untuk Allah. Hatimu punya kecocokan untuk ilmu tadi. Lanjutkan gak jadi masalah. Nanti bisa sampai puncaknya. Bisa sampai puncak puncaknya. Kalau belum, ya dandanono si hatimu. Ya hati ini didandani du, dulu. Kenapa kok sampai seperti ini saya? Kenapa kok saya e, apa namanya? males. Kenapa kok saya tidak mau? Kenapa kok saya kok saya abot? Nah, biasanya walaupun Begitu setan itu tetap ngajari. Orang apa-apa orang mbok amalke. Kata Imam Ghazali, ndak apa-apa kamu gak ngapalkan. Udah datang aja pengajian hiburan. Wis teko tok ki ganjarane akeh. Wis ora usah amal amalke. Teko tok ganjarane akeh gitu ya. Itu nanti eh, apa namanya kamu dapat pahala sholat sunnah si burukat Wah pahala-pahala cari ilmu dikasih tahu sama setan. Pinter tuh setan. Ya, pinter. Tapi sama setan wis ora usah amal amalke, cukup. Nah, Ya, nanti sama orang, saya kan lebih baik daripada dia. Dia kan nggak pernah pengajian, meskipun saya nggak mengamalkan kan mending aku pengajian. Nah, ini termasuk orang yang tertipu oleh se setan. Lain dengan orang yang dia datang pengajian pengen ngamalkan tapi kok belum bisa lah itu lain. Sholat duha delapan rakaat. Ya saya itu sudah tak amalkan tapi mampunya baru seminggu sekali. Dua rakaat. Nah ini sudah jalan namanya, sudah aja jalan. Tapi kalau enggak Kedbian diajari sholat duha, tapi belas gak mau ngamalkan. Allah duha mung sunnah, mung sunnah. Naudzubillah men, dzalik. Kok dibilang mung sunnah, sunnah kok mung, hanya sunnah. Sunnah kok hanya, sunnah itu luar luar biasa. Lah orang yang mengatakan hanya sunnah, oh kurang penting, oh enggak enggak usah, enggak lah. Yang penting kita udah tahu, sudah cukup. Yang seperti ini termasuk orang yang ditipu oleh setan. Lah orang-orang seperti inilah yang sebetulnya diancam oleh Rasul dalam sabdanya. Sesungguhnya manusia yang paling berat siksanya kelak di hari kiamat. Orang yang alim tapi ilmunya tidak bermanfaat. Ya ilmunya nggak manfaat yaitu dia tidak me me mendorong dirinya untuk mengamalkannya. Tidak mendorong dirinya untuk mengamalkannya. itu ilmunya nggak manfaat. Kemudian dalam hadis yang lain Eh, Rasul juga bersabda, siapa nambah ilmu tapi kok hidayahnya nggak nambah, dia nggak tambah dekat dari Allah, tapi justru tambah jauh dari Allah. Tapi jangan terus ngomong begini, wah Bib kalau begitu saya tidak usah datang pengajian aja Bib. Oh, Nyatanya toko pengajian kok tambah ilmu radia malki, tambah dosa, wedi aku. Nah ini, ini setan juga ini. Yang ngomong gitu juga saya, setan, jangan salah. Yang dimaksud adalah orang yang dikasih ilmu tidak mau mengamalkan. Paham ya? Tidak mau mengamalkan. Bukan tidak pengen mengamalkan. Kalau pengen mengamalkan tapi belum bisa, belum sanggup, niatnya kuat, maka dia tidak tergolong orang yang jauh dari Allah. Ya tidak tergolong orang yang jauh dari Allah. Oh, kita kadang punya ilmu banyak tapi ngamalkan semuanya kan belum bisa. Makanya kata Habib Abdul Haddad, no sidik-sidik. Tahajud, ketang dua rakaat amalno gitu. Boleh dikit-dikit. Ya, poso eh, ada Senin Kamis enggak ketang setahun sekali Senin jukuan gitu ya, tahu gitu kan. Pokoknya di, di, diamalkan gitu. Diamalkan walaupun sedih sedikit. Nanti itu kan nambah, lama-lama nam, nambah. Lama-lama nambah. Yang begini insya Allah tidak termasuk yang jauh dari Allah. Lah yang jauh itu yang yang nekat, ora penting. besok ora usah apalno wae hadisnya, hadisnya apalkan. Terus enggak usah diamalkan lah. Ya buat anu dong. Dibaca nanti buat pamer sama orang, ngobrol sama orang. Oh, saya tahu hadisnya itu ngerti ganjarannya sama ini. Buat pamer sama orang, dia tahu ilmunya, tapi belas tidak mau ngamal, ngamalkan. Yang seperti ini naudzubillah min mentalik. Nah, insyaallah rebu yang akan datang kita sambung lagi. Udah jam setengah enam. Ya, tang dikit. Nah, ini dikit-dikit insya berkah. Ngaji gini seneng atau Enak gini tuh? Ya, nanti urut gitu ya, dikit-dikit urut ada man manfaatnya. Eh, nah, Ibu, kalau Mas Lo rebu ke sini. Ya, kalau Mas Lo rebu ke sini. Saya pengen pengajian rebu ini mau saya besarkan. Kalau dulu kan saya cukup sekitar 200 orang cukup. Nah, nanti insya Allah program saya setelah bulan Syawal ini saya pengen pengajian Rebu sore itu nanti jumlahnya sampai 2000 orang. Lah itu tempatnya belakang sudah dibangun segitu. Kalau tempatnya tidak dimakmurkan, tidak diniati yang baik, ya saya dimarah sama Allah. Tak kayak nggon yo manfaat no. Ya dikasih tempat, ya dimakmurkan. Nah di sini sekarang kan saya kalau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ini saya pakai sholat jamaah saya tertibkan nih ya, sholat jamaah. Kalau maghrib sampai isya tadarus Al-Quran satu juz, kemudian rotib ada Habis subuh wirid, setelah wirid kemudian baca kitab. Eh baca baca kitab. Nah, kalau ada yang pas lewat lewat sini jam 6, buka aja pintunya masuk ikut duduk nyimak enggak apa-apa. Ya, jadi sekitar jam 6 kurang seperempat itu mulai baca kitab. Setengah 7 selesai. Setengah 7 selesai. Jadi yang mau sekolah sekolah, yang mau ke pasar ke ke pasar. Mau laki boleh, perempuan juga boleh. Kalau pas lewat sini maghrib pengen dengarkan tadarusnya teman-teman saya, walaupun bacaannya yang ngalor ngidul ngetan ngulon gitu ya. Namanya orang belajar kan justru yang begitu tuh menarik. Suasananya tuh langka gitu. Cari masjid sekarang yang ada tadarus habis maghrib sampai isya tuh angel. Susah. Masjid, masjid ya. Ada tadarus maghrib sampai isya, baca Al-Qur'an sekarang tuh susah. Susah betul. Yang ada orang baca Al-Qur'an sendiri-sendiri. Sana baca sini, baca. Tidak duduk tada tadarus. Ini kalau tadarus itu ada nuansa yang ter tersendiri. Setelah itu rotib ada, selesai itu sholat isya, pulang. Tugas selesai. Ya kan? ya kan? Tinggal makan bubuk kan enak. <laughs> Sudah selesai semua tinggal makan terus tidur. Yang mau aktivitas, aktivitas. Insya Allah demikian. Dan mohon doanya pembangunan di belakang semoga lancar ya. Lancar, berkah, <coughs> manfaat. Eh, dapat rezeki melimpah ruah dari segala arah tanpa susah payah. Demikian, mari kita baca... Uh, surat Al-Asr untuk nutup majlis ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم Sudah dapat roti semua? Sudah? Anak saya teriak belum Anis tuh ya, Dia baru datang tuh Pulang les teriak, belum katanya dia. Ya. Terima kasih buat ibu-ibu yang tadi menghatamkan Al-Quran. Ini jadi mulai Syawal program saya menjadikan Rebu ini lebih besar dari Jumat malam Sabtu. Itu program saya itu, menjadikan Rebu ini lebih besar daripada Jumat malam Sabtu. Karena banyak yang sebetulnya sore itu pengen ngaji tapi tidak tahu tempatnya. Ya, ya, khususnya yang ya. sekitar Solo sini aja, enggak usah yang jauh-jauh, yang sekitar so, Solo. Baik itu remajanya maupun <coughs> anak-anak mudanya. Kan pulang kerja bisa, pulang kerja mampir salat maghrib. Dan saya sampaikan sama teman-teman yang ngaji tempatnya Habib Syekh. Jadi pulang kerja langsung aja ke sini, nanti mandi di sini, sholat di sini, ya setelah itu makan bawa sendiri makan di sini. Ya, terus berangkat ke tempatnya Habib Habib Syekh. Kan enak daripada pulang ke desanya, balik lagi kan jauh. Ya kan sekalian bi bisa ke tempat Habib saya. Jadi rangkep gitu ya, rangkep. Biar jadi rebu yang barokah di Pasar Kliwon. Ya, seperti pesantren gitu ya, seperti pesantren. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.